أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله أسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مطهر القلوب مزكي النفوس وصلاة الله وسلامه على أزكى الناس نفسا وأطهرهم قلبا حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على تزكية أنفسنا وعنا على تطهير قلوبنا Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwaihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du yang kami cintai, yang kami muliakan hamba-hamba Allah yang telah dimuliakan oleh Allah pada malam hari ini untuk menjadi hamba yang bisa qiyamul lail bangun di tengah malam untuk beribadah berkumpul di masjid menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan dan sungguh ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan harus kita syukuri sebab banyak hamba-hamba yang di malam seperti ini mereka lebih memilih untuk tidur atau mungkin melakukan sesuatu yang tidak ada pahalanya atau banyak sekali justru di saat seperti ini seharusnya seorang hamba mengadu kepada Allah minta pengampunan akan tapi banyak hamba-hamba di jam-jam begini di saat begini ternyata mereka malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi kita semua saat ini bukan sebagai hamba yang lalai bukan yang tidur bukan yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga bukan orang yang bermaksiat di malam ini. Tapi kita dipilih oleh Allah untuk berkumpul di sini dan semoga ini mukaddimah dan prasangka baiklah kepada Allah. Semoga ini mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafakur kita dari awal mungkin kita harus ulas sedikit Bagaimana seseorang itu harus memasuki wilayah namanya tobat, menyesal, dan juga orang harus mengikuti seruan hati yang baik jangan ditunda namanya ba'if kalau ada orang berkehendak atau berkeinginan melakukan yang kebaikan jangan ditunda sebab itu adalah kiriman dari Allah yang kadang tidak dikirim kembali setelah itu Se sekecil apapun kita beri misalnya ada lintasan untuk bersedekah keluarkan biarpun sedikit atau misalnya keinginan untuk bangun malam lakukan biarpun cuma dua rakaat jadi harus kita menyambut itu dan itu sudah selesai. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menjauhkan dari kesombongan. Kesombongan itu ternyata bukan dari urusan urusan pakaian, urusan rumah, urusan ini akan tapi itu menjadi sebab saja. Dunia menjadi sebab. Akan tapi ada orang diberi oleh Allah dunia tapi tidak sombong, diberi oleh Allah ilmu tidak sombong. Tapi yang namanya ilmu hati-hati bisa orang sombong dengan ilmunya, bisa sombong dengan hartanya, ada orang yang bisa sombong dengan pangkatnya, ada orang bisa sombong dengan nasabnya. Dan sekarang kita tengok diri kita. Mungkin ada di antara kita yang diberi oleh Allah ilmu, maka jangan sampai ilmu menghancurkan kita, yaitu ilmu yang menjadikan kita sombong. Semuanya koreksi. nggak usah tengok-tengok ke orang lain. Apa yang Allah berikan kepadamu mungkin harta. Gara-gara harta kita menjadi berbeda. Perurusan dengan orang lain beda. Kemudian yang punya nasab dan kemarin juga kita simpulkan bahwa Tanda kesombongan adalah bukan dengan baju yang mewah, bukan rumah megah akan tapi kalau seseorang itu adalah tidak bisa menerima kebenaran, khususnya dari orang yang secara lahir di bawahnya, dinasihati pembantunya merendahkan, dinasihati muridnya emosi, dinasihati orang lain tidak bisa menerima, dinasihati suami enggak nerima, dinasihati istri enggak nerima. Jadi batarul hak nolak kebenaran itulah orang sombong yang sesungguhnya. Jadi bukan urusan pakaian. Mungkin orang berpangkat dia, orang alim dia, orang kaya dia, punya nasab. Akan tapi di saat diingatkan justru yang ada di dalam hatinya, terima kasih. Ini tanda cintamu kepadaku. Sebab orang mengingatkan ini karena kebaikan. Biarpun dia adalah orang yang membenci, tetap namanya mengingatkan adalah bermanfaat. Kalau orang belum mau diingatkan itu sebetulnya tidak mengerti kebaikan yang dimaksud. Bahkan kalau orang sudah tawaduk hatinya tertata biarpun diingatkan dengan cara yang tidak baik dia tidak mikir caranya tapi dia mikir manfaatnya biarpun cara mengingatkannya tidak baik tanda orang hatinya sudah tertata dia tidak melihat bagaimana cara mengingatkannya bagaimana cara menegurnya dia tidak mikir itu akan tapi ini ada kebenaran ini bermanfaat untukku kalau Imam Ghazali menggambarkan begini orang sombong itu sebetulnya orang bodoh diingatkan nggak mau contoh Gara-gara cara saja, langsung, kamu ngingetin saya caranya nggak bener. Imam Ghazali menggambarkan ada orang lagi ada lagi pagi duduk begini ada kala jengking. Akrob Imam Ghazali mengatakan ada akrob tiba-tiba sudah mengarah kepada lehernya. Kemudian tiba-tiba ada orang berteriak, eh awas kala jengking, kala jengking dan berteriak begitu. Kaget dia. Orang cerdas bagaimana kira-kira? Segera menyingkirkan kala jengking. Apakah ngurus kamu kalau ngingetin yang kalem ya, yang lembut begitu? Ini gambarannya semacam itu kata Imam Ghazali. Lah kalau masih ngurus caranya, eh ada kala jeng cengat sah. Kan? Itu kata Imam Ghazali rahimahullah Jadi kalau orang nggak mau diingatkan sebetulnya di dalam hatinya di dalam otaknya dan hatinya ada sesuatu. Yaitu tadi kesombongan dan merugikan dirinya. Maka senanglah kalau kita diingatkan dan tolong itu dalam hidup suami istri pun begitu berkeluarga. Jadikan hadiah itu akan diberikan bukan di saat seorang suami bisa melakukan sesuatu misalnya keberhasilan dalam sesuatu yang sifatnya lahir akan tapi bagaimana kita biasa mengucapkan terima kasih dan memberikan imbalan hadiah di saat kita diingatkan Allah ini keindahan tiba-tiba ada seorang istri mengingatkan abang jangan begitu bang oh Masya Allah hadiah nih anting sebelah <laughs> anting untuk menikah kalung baju bagus Hubungannya dengan mengingatkan. Jangan kalau diingatkan langsung cemburu. Hm, kamu juga begitu. Ini biasanya. Biasanya, apalagi suami istri kalau diingatkan langsung mencari kesalahannya ini musibah. Keluarga, teman juga begitu. Tapi tanda Tuhan yang sesungguhnya adalah di saat diingatkan itu, masya Allah terima kasih. Itu lihat indah malahan. Seorang suami diingatkan sama seorang istri, masya Allah terima kasih istriku. Aku tunggu lagi peringatan-peringatan darimu. Tahu siapa alat pengarahan-pengarahan darimu. Enak suasana terbuka. Jadi orang ternyata tidak cukup pandai mengingatkan, tapi siap untuk diingatkan adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Dan saya tidak Umar bin Khattab kemarin kisah sudah kami sampaikan. Nah, sombong itu dosa pertama yang dilakukan oleh hamba Allah. Namanya iblis. Iblis sombong ya. Justru sombongnya iblis bukan dengan apa-apa karena ibadahnya itu. Allah. Jadi ibadah kita ini bisa menjadikan sombong, ngerendahin orang lain. ha? Lihat orang lain, ha? Ah, malam-malam begini, pinggir jalan. sian benar tuh. Kasihannya bukan kasihan betul-betul hati yang rahmah, tapi kasihannya kasihan merendahkan. Baik kita lanjutkan, sekarang kita turun ke dunia. Itu kan kisahnya dalam surga waktu iblis dikeluarkan dari surga. Kita turun ke dunia. Di situ ada kisah Qabil Habil. Buah dari kesombongan akhirnya orang mempertahankan keakuannya kalau iblis itu dikeluarkan karena mengatakan Anda khairun, sombongnya yang dijaga. Dan keakuan kesombongan itu kalau dijaga terus muncul penyakit lain yaitu namanya al-hikdu, kedengkian. Nah, turun ke bumi muncullah orang dengki. Dan kedengkian yang dua bersaudara Qabil Habil menjadikan membunuh saudaranya sampai derajat begitu. Kedengkian itu membunuh. Kedengkian itu merusak. Makanya yang namanya dengki subhanallah, betul penyakit yang sangat membahayakan. Orang amalnya banyak kayak pun akan habis dengan kedengkian. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hasadu." Yang namanya gedengki itu yakulul hasanat kama ta'kulun nar al hatop Yang namanya dengki itu menghapuskan kebaikan seperti kayu bakar itu api memakan kayu bakar. Kelihatannya masih ahli ibadah ahli Al-Quran setiap malam khatam Al-Quran atau seminggu dua kali khatam Quran tahajudnya enggak putus-putus Masya Allah siangnya Masya Allah ibadah-ibadah akan tapi ternyata di situ ada ulatnya ada penyakitnya yang menghabiskan pahala yaitu namanya Al-Hasad kedengkian hasad dengki ngiri kepada orang lain dan ini bahaya sekali dan dari ngiri nanti membuahkan macam-macam menginginkan kehancuran bagi orang lain, kemudian menfitnah, kemudian menggunjing. Kalau sudah orang dengki, paling gampang menggunjing. Dengki sama seseorang sudah nggak cocok, lihat. Ya. Urusan mobil nih. Baru beli mobil tetangganya. Paling juga korupsi. Paling kredit. Nah, beli mobil gitu aja, uh, gayanya. Padahal dia sendiri nggak bisa beli sebetulnya. Kotor betul. Ini urusan dunia. Urusan majelis pun begitu. Majelis itu ada di kalangan ustaz dengki. Imam Ghazali menyebutkan justru dengki yang paling mengerikan dengkinya ustaz nih. Wahai para ustaz dengar nih. Wahai para yang memiliki majelis rotib, majelis solawan, dengar ini. Lah hasada ka hasadul ulama, dengki yang paling mengerikan justru di kalangan ini yang duduk di di tempat ilmu ini. Sombong-sombongan gede-gedean jamaah. Kalau tidak dapat jamaah yang gede, lama-lamaan jamaah. Gitu. Kalau tidak cukup lama-lamaan, bilang siapa yang pernah datang ke masjid ini. Wah, macam-macam sebabnya. Pertama, tidak ada jamaah yang paling gede. Lihat jamaah lain lebih gede, ada aja komentar. Iya bang jamaahnya gede, tapi jamaah baru. Kalau jamaah kita ini lihat, ini sudah 25 tahun. Barokah. <laughs> Barokah apa? Hatinya pendengki begitu. Ini dengki ini merusak. Dan harus kita cermati, siapa kita ini? Kalau Ustadz pikir, kenapa kok ada temennya itu maju kok kita nggak mau? Kenapa dia itu maju kok mencari-cari kesalahan? Padahal orang hebat yang bisa menutup kesalahan. Makanya kita harus tahu kalau kita mulai senang dengan kesilikan orang, kesalahan orang, itu sebetulnya di dalam hati kita sudah ada kekotoran. Senang mencari-cari kesalahan, khususnya orang yang satu, satu, satu, satu profesi, bukan profesi, maksudnya satu gelar. Ustadz, ustadz, Ustadz bukan profesi sebenarnya. Ustadz dengan Ustadz lihat. Kalau sudah mulai senang nyari kesalahannya Ustadz. Bacaan Al-Qur'annya saja dikoreksi. Biarpun dia pinter ahli fikih, tapi bacaan Qur'annya nggak benar. Atau sebaliknya. Mencari-cari ya, ah, hafal Qur'an tok tuh. Hafal Qur'an tok. Tapi ilmunya nggak ngerti. Untuk apa? Lihat, mulai itu. Ini kedengkian Ustadz. Ustadz Al-Qur'an kedengki sama Ustadz fikih yang sering saya hadirkan contohnya ya. Di kalangan ustadz sendiri ada permusuhan. Ngurusi masjid jadi permusuhan, na'udzubillah. Nggak ada baiknya manusia seperti itu biarpun sujudnya ribuan rokaat. Kotor hatinya, bahkan sebaliknya. Jika engkau hanya melakukan sholat lima waktu saja, puasa Ramadan saja, nggak pakai iktikaf, tapi hatimu bersih, nggak ngedengki sama manusia, nggak sombong, selamat. Nah ini. Selamat, tapi kan kita bukan sekedar pengen selamat, kita perlu martabat lebih tinggi lagi. Tidak mendengki, tidak sombong, ahli ibadah, martabatnya tinggi. Bukan sekedar selamat. Tapi ibadah banyak, tapi dengkinya subur, dicari pahala yang enggak ada, neraka. Nah, ini harus ada ilmu tafakur kita hari ini adalah menjaga merawat. Ini yang sudah jago ibadah. Insya Allah ibadah kan tidak hari ini saja. Duhanya sudah berjalan, tahajudnya sudah berjalan, puasa berjalan, ibadah yang lainnya berjalan, di luar gua Ramadan pun sunnah-sunnah berjalan, gimana itu pekerjaan-pekerjaan baik itu kita jaga? Kita jaga, itu bagaimana? Nah ini kita jaga hati kita, hasad. Begitu mengerikan yang namanya hasad sampai kita diajari oleh Allah untuk berlindung. Kul a'udzu birabbil falak. Berlindung kepada Allah. Min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Ya Allah, aku minta perlindungan dari dari bahayanya pendengki di saat mendengki. Allah. Jadi pendengki itu kalau sudah ngedengki luar biasa, busuk sekali. Keinginannya adalah mati pun nggak apa-apa. Allah menginginkan kematian seorang muslim, mendoakan yang jelek dan ini paling bahaya akan kembali kepadanya. Dan setelah ada dengki biasanya satu pasang bagdo benci dan dengki sepasang Hampir tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah orang dengki, biasanya langsung ben benci. Nggak suka dia. Nggak suka. Benci dan dengki. Jadi permusuhan ini gara-gara dengki ini luar biasa sampai dikatakan kullu adawatin qad turja izalatuha illa adawata man adaka ala hasadin. Jadi semua permusuhan perang itu bisa mudah diselesaikan kecuali permusuhan yang disebabkan karena kedengkian. Enggak jelas itu. Apa sih menjadikan iblis kok kayak begitu? Ngiri, dengki. Dan juga kita dengan sesama manusia, Masya Allah. Ayo kita sekarang belajar. Tidak usah ngoreksi orang lain, ngoreksi diri kita sendiri. Tanyakan, kenapa kok kita melihat tetangga kita bangun rumah kok sudah nggak bisa senyum? Tetangga beli mobil ngelirik saja nggak bisa. Hmm. Padahal kalau orangnya nggak ada ngelihat. Bila orang ada, hmm, hmm, hmm, Allah halus ya nih yang penting ayo kita koreksi jangan sampai kita masuk bab ngedengki dengkinya ustaz pun demikian Allah ya paling bahaya dengkinya ustaz naudzubillah semoga Allah menjaga kita semua dari kedengkian dengkinya para ustaz la hasada ka hasadil ulama enggak akan berkembang enggak akan berbuah duduk dengan pendengki pun rugi maka hati-hati jangan duduk dengan ustaz pendengki, jangan orang kaya pendengki sebab kaya apapun dia tidak bakal menginginkan engkau baik juga. Misalnya jika engkau duduk dengan ustadz pendengki, sementara anda adalah ustadz juga, pada gilirannya anda akan dengki. Kapan? Di saat anda mulai mengungguli dia. Mulai masyur anda, mungkin ada ustadz masyur. Anda dekat dengan orang tersebut, cuma ustadz tersebut masyur tapi dengki. Di saat giliran anda mulai berhasil, hmm, mulai ha, bahaya ini saingan saya ini ya. Mulai kasak kusuk, fitnah dan macam-macam. Itu kedengkian membahayakan, khususnya di kalangan ahli ilmu. Sampai nanti rebutan. Ini. Kalau kemarin kita kisahkan rebutan Ustadz Al-Quran. Ini contoh ya, Ustadz Al-Quran dengki sama Ustadz Fikih. Ini. Biasanya yang sering saya hadirkan tuh di kalangan ustadz dulu baru di kalangan orang kaya ini ustadz guru Al-Qur'an kiai Al-Qur'an apa yang terjadi dari kiai Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu nasihatnya selalu wahai anak-anakku Al-Qur'an kalamullah Firman Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran seolah bicara langsung dengan Allah. Keutamaannya Masya Allah. Rasulullah bersabda begini-begini keutamaan Al-Quran. Jadi Al-Quran nak ya Al-Quran, Al-Quran. Bagus sih nasihatnya. Ujung-ujungnya dengkinya yang keluar. Nak, eh sebelahnya ada Ustaz Ahli Fikih punya pondok. Apa artinya orang ngerti ilmu fikih? Nak, kalau Al-Qurannya enggak baik. Sudah mulai nganyang orang kan? Apa arti yang ngerti ilmu fikih? Tapi Al-Qur'annya tidak baik. Di rumahnya ditulis gede khairun nas khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu nas Sebaik-baik orang adalah yang bisa belajar Al-Qur'an dan mengajarkan orang lain Al-Qur'an. Gede karena dia ustaz Al-Qur'an, tapi hatinya kedengki. Nah, ustaz fikihnya juga nggak mau kalah. Di rumahnya ditulis ditulis gede tulisannya warnanya apa gitu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menginginkan kepada seseorang dengan kebaikan akan dijadikan ahli fikih. Nasihatnya fikih nak, fikih itu penting nak. Fikih itu untuk mengetahui halal haram. Kalau orang nggak ngerti fikih, lihat bisa saja ibadahnya rusak, haram dimakan, maka fikih penting nak. Fikih penting nak, maka belajarlah fikih. Nasihatnya mah hebat. Ujung-ujungnya, nah apa artinya orang hafal Quran kalau ternyata nggak punya fikih? Habislah ganyang-ganyangan. Ternyata Al-Quran dengan satu Quran dengan satu Quran ya eker-ekeran. Ini ada kisah seorang hafidul Quran ini. Kenapa kita mulai dari Ustadz? Karena kita mengaku Ustaz. Biar nasihat untuk diri sendiri, baru nanti yang lain. Ini ngaku Ustaz, bukan Ustaz beneran nih. Masih ngiku, gak ngiru gayanya Ustaz. Ini dikisahkan ada seorang guru Al-Quran cerita Masya Allah Bu ya. Di karangan hufat Al-Quran sendiri saling dengki juga banyak. Dengki gimana? Kalau ada orang melahirkan itu ada tim yang lobby. Eh nanti khataman Quran saya, grup saya saja ya. Coba ada, ada orang kelahiran biasanya ada khataman Quran. Sebuah tradisi di daerah sana itu. Di daerah sana ada daerah satu daerah kalau ada orang kelahiran, khataman Quran, meninggal, khataman Quran, pengantin, khataman Quran. Biar barokah maksudnya. Jadi ini ada tim lobby. Kalau ada orang hamil, nanti sudah di lobby, nanti khatamannya saya. Kalau kedaulan sama grup lain marah, kok berani nih? Ini kan wilayah saya, kok masuk-masuk? Waduh, kira-kira. Oh, pakai wilayah-wilayahannya. Ini di kalangan para para ahli ilmu ternyata kedengkian luar biasa. Maka jangan anda duguk-duguk dengan pendegi Dan ada tanda-tanda kedengkian. Suka menggunjing, ngomongin kejelekan seseorang. Makanya yuk kita hindari. Di majelis kita tidak boleh bicarakan kejelekan seseorang. Kalau masalah orang salah jelas terang-terangan harus kita jelaskan. Tapi bukan berarti kita harus mengikuti dengan kebencian. Sebulan salah, si A salah, misalnya salah pemikiran, salah akidah. Kita jelaskan. Tapi bukan setelah itu kita langsung membenci, memusuhinya. Tidak, tidak semacam itu. Baik kedengkian, kedengkian menghancurkan. Kalangan orang kaya pun demikian. Kalangan pengusaha dengki. Sama-sama jualan tetangganya nih, jualan. Ngiri Hm, kok rame. walaupun lihat belanjanya ke sebelah. Sama-sama barangnya sama. Ininya sama. Tapi kok yang rame sebelah aja. Nah, itu kan Allah yang ngatur. Barangnya harganya sama. Kalau masakan juga sama. Tapi kenapa kok pergi ke rumah tetangga? Kok tidak ke kita? Itu Allah atur. Mulai ini kusuk-kusuk setan berbisik. Wah, paling dia jangan-jangan dikasih jambi-jambi, dikasih bunga-bunga, dikasih apa? Oleh-oleh itu. Memang di dalam surat Al-Falaq itu memang ada hubungannya. Wa min syarrin nafathati fil uqad biasanya kalau orang ngedengki itu akan melakukan segala cara sampai ke dukun-dukun juga nanti. Allah, kadang masya Allah iblis itu. Kedukun-dukun cari nafasati fil itu adalah perempuan-perempuan nenek-nenek sihir yang meniupkan sihirnya di ikatan-ikatan itu untuk dikirim pada orang yang disihir. Jadi ada hubungannya begitu kalau berdengki sudah hubungannya sama iblis nanti. Gak peduli. Kalau sudah pendengki hubungannya sama iblis, pokoknya orang itu hancur, dagangannya hancur, dia bangkrut, gak peduli. Datang ke dukun, ke Allah, itu pendengki. Baik. Jadi kita harus tahu begitu bahaya dengki dan orang ngedengki itu pada hakikatnya kalau mati suul khotimah. Kalau mati dalam keadaan ngedengki suul khotimah. Sejelek-jelek kematian. Dan misal neraka. Kalau memang betul-betul dengkinya itu benar-benar karena nggak terima kepada Allah itu murtad keluar dari Islam. Sebab dengki itu kalau secara lahir kan begini, nyalain Allah. Allah disalahin. Cuman tidak dengan lidahnya. Misalnya tetangganya dapat rezeki, rezeki banyak. Kenapa kita kedengki? Ngedegi, maksudnya nggak terima ya Allah salah mestinya bukan ke dia ke saya duitnya kurang ajar sama Allah jadi aslinya orang ngedengki itu adalah orang yang nyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala maka su'ul khotimah biarpun ribuan rokaan yang dilakukan matinya adalah mati hina ayo sekarang mumpung kita masih ada sadar kita pangkas kedengkian lah sekarang itu bahayanya kedengkian gak begitu menghabiskan amal menjadikan orang jadi gunjing gunjing gak ada ujungnya Kesalahan, kopiah saja cara makai sudah diutus. ya kopiahnya ini gimana ini Imamahnya, ah, imamahnya, atau kopiahnya, atau bajunya, atau jasnya. Semuanya dikomentari kalau sudah orang nggak suka. Karena dengki di dalam hatinya. Jelek, luar biasa dengki. Maka dari itu sudahlah. Ini penyakit harus benar-benar kita pangkas malam hari ini. Kemudian agar kita benar-benar tahu kalau kita ini ada dengki itu bagaimana sih? harus kita masuk laboratorium dulu nih sudah tahu ya biasanya begitu kita bicara tentang penyakit dulu bahaya dengki pokoknya kita tidak boleh punya dengki naudzubillah nggak ada baiknya kalau saudara orang dengki permusuhan akan terus terjadi terus terjadi bahkan membawa orang untuk musuhan membuat kelompok-kelompok grup-grup cari teman cari teman dan di saat cari teman itu ngapain gunjing gunjing lagi dosa gede lagi naudzubillah arba riba kalau ada orang makan riba-riba gunjing lebih riba dari riba Allah Nah ini, gunjing orang. Dari mana bisa menggunjing? Ya dari dengki tadi, dari cari kawan. Kamu tahu tak dia? Eh, dia tuh begini, begini, begini. Oleh begini. Ketambahan lagi fitnah nanti Allah. Dari dengki ini, dari kedengkian di dalam hati, maka akan muncul fitnah, muncul menggunjing, ngomongin kejelekan orang. Habislah. Dan kebanyakan justru di majelis ilmu itu hati-hati, di masjid. Di masjid, di majelis ilmu itu banyak gunjingan itu. Sampai yang namanya gunjingan dikatakan oleh para ulama termasuk Imam Bozadi menyebutkan fakihatul fuqaha jadi buah-buahannya para ahli fikih ya. Kemarin disebutkan juga. Jadi habis majelis, habis majelis ilmu ngomongin, ngomongin kiai ini, ngomongin ustadz ini, ngomongin fulan, munha. Di kalangan kita pun begitu. Habis sholat Jumat, habis ini ngobrol ini gimana sih itu? Eh, jelek, ngomongin kejelekan orang terus. Baik, sekarang kita harus masuk laboratorium. Harus ini sadar kalau kedengkian itu berbahaya cuman saya ini terjangkit atau tidak misalnya kalau dalam istilah kita mau sosialisasi tentang kesehatan tentu bahayanya penyakit ini ini ini ini ini ini terus ini bahaya jeki jauh surga dari pendengki itu jauh bahkan bisa saja tidak ada surga baginya kalau memang dia itu memang kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa yang amat gede tapi tidak pernah dicermati selama ini kan kita sering dengar seruan Allahu Akbar anti berzinaan bagus Allahu Akbar, minuman keras harus kita hentikan. Tapi ada yang lebih penting kata Imam Ghazali, memberantas penyakit hati yang ada di dalam hati kita ini. Allah. Apa itu yang namanya dengki? Bagaimana agar tahu kalau kita itu ada dengki atau tidak? Harus masuk laboratorium. Sederhana. Laboratoriumnya adalah di tengah malam. Ada di saat sepi sendiri. Sederhana. Dan langsung kita tahu hasilnya. Bagaimana caranya? Bisa tidak dirimu mendoakan dengan doa-doa yang baik orang itu? Kalau jawabnya susah, ada dengki di dalam hatimu, positif, selesai. Bukankah Rasul sudah menyebutkan kalau orang punya iman, wajah halawatul iman akan menemukan manisnya iman, ayuhibbal mar'a La, la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang karena Allah. Kalau sudah itu namanya seorang muslim, hendaknya dia itu saling mencintai. Dan makna cinta itu adalah apa? Menginginkan kebaikan. Kalau kita belum bisa mendoakan orang tersebut, hatinya ngedengki. Contoh, dan ini langsung saja. Kalau contohnya misalnya orang kaya dengan orang kaya, kadang-kadang masih terlalu samar, tidak terlihat. Misalnya kita punya toko kecil sekali. Punya pondok kecil anggap saja biar semuanya kena ustadznya dapat ini orang kaya orang pedagangnya juga dapat. Toko kecil atau ustadz pondoknya kecil santrinya lima. Toko kecil di sebelah itu ada toko gede yang belanja pakai mobil-mobil jutaan. Dia toko kecil yang belanja sehari beras 5 kilo, 6 kilo. Tetangganya jutaan. Hei yang punya toko kecil. Bisa tidak di malam hari berdoa begini ya Allah, toko sebelah itu ya Allah yang sudah ramai itu ya Allah, jadikan lebih gede lagi ya Allah. Semoga toko penuh berkah ya Allah, menjadi pejuang-pejuang Islam dengan kekayaannya ya Allah. Semoga dia menjadi ahli surga dengan kekayaannya ya Allah. Bisa tidak doa begitu? Kalau dia mikir, toko saya aja masih kecil. Nah, itu hakikat dengki kayak begitu. Mestinya lihat, kalau orang normal hatinya belum ada penyakit, dia akan senang. Karena apa? Dia adalah saudaranya. Dia adalah orang yang seagama dengannya. Dia adalah orang muslim. Seperti halnya seorang ibu kalau melihat anaknya berhasil kan senang. Seorang ibu melihat anaknya berhasil, bapak, alhamdulillah anakku berhasil, tokonya gede, senang. Karena berhasil. Karena dengan anak nggak ada dengki saat itu. Anaknya berhasil, alhamdulillah. Karena nggak ada dengki. Coba dan orang pun bisa saja tetangganya beli mobil senang ada di kampung-kampung tetangganya beli mobil masya Allah oh, beli mobil sampai dipegang-pegang mobilnya subhanallah mobilnya bagus banget Sampai bau-bau solarnya katanya wangi kok. Orang kampung. Karena hatinya polos, bersih, tidak ada dengki. Tapi kalau ternyata kita hmm, doain kok susah, berarti kita positif. Ya sekarang kita harus coba nah. dengan tetangga kita, hei pedagang buah dengan pedagang buah. Hei peternak dengan peternak. Hei ustad dengan ustad. Bisa ndak setiap malam kau doakan tuh ustad sebelah yang pondoknya lebih gede, pondok baru gede lagi. Ya Allah, Semoga pondok ini Pak keluar ulama-ulama yang soleh. Pengasuhnya engkau beri kemudahan dalam segala urusannya. Jadikan semuanya ahli surgamu ya Allah. Bisa enggak Ustaz ngomong gitu? Kalau belum bisa doain begitu berarti ini Ustaz pendengki. Gelarnya tok Ustaz. Tapi hatinya adalah hati iblis. Itu kan begitu. Harus kita katakan begitu di dalam diri kita sendiri. Nah ini bisa enggak kita mendoakan orang lain? Ini untuk ngetes dulu. Kalau lah baru nanti saya itu sadar masalah pengobatan ntar dulu. Iya ya saya ini susah tulis positif. Saya susah doain orang lain nih. Ya harus diakui ini. Kalau ada orang mau berobat nggak ngaku penyakitnya nggak bisa ketemu judulnya. Semua harus ngaku begini nih. Kalau sudah mengatakan oh enggak saya ini biasa oh bohong ntar dulu. Kalau memang benar sih alhamdulillah hatinya bersih. Tapi jangan bohong sekarang akui kalau ternyata aku doain orang sesama seperjuangan dengan khususah Aku pedagang, doain pedagang tetanggaku kok susah. Aku ustad, ini ada ustad lain masyhur. Enggak, saya enggak senang. Baru nanti ngomong, ya positif. Laboratorium setelah itu positif. Baru nanti ada obatnya. Lah tapi kalau enggak ngerasa salah, gimana? Orang enggak ngerasa dengki kalau dia saya dengkian, ngomong ya, bau dengki enggak boleh. Dengki itu jelek, jangan dengki, cuman ngerti ilmu teorinya tok ngerti Quran dia bisa baca hadis yang ngerti Qurannya hal ngerti tapi nggak pernah merasakan dirinya berpenyakit kan aneh tiba-tiba langsung koma nanti karena dia nggak sadar kalau dia kena penyakit maka sekarang perlu kita saya kena penyakit atau tidak ini yang paling penting ilmu untuk kita dokter pinter misalnya ngasih obat orang lain dirinya kena penyakit begitu kan aneh ya misalnya Dokter ngasih obat orang lain, dirinya nggak sadar. Dia juga kena penyakit. Nasihatnya pinter. Kita harus ngantisipasi, harus jaga kesehatan, harus ini ini. Tak taunya dia berpenyakit. Karena dia kenapa? Dia lupa tidak pernah ngoreksi dirinya sendiri, tidak pernah masukkan dirinya ke laboratorium. Baik sekarang harus. Kalau pengen berobat, syarat pertama adalah sadar dia berpenyakit. Kalau orang nggak sadar dirinya berpenyakit, coba dikasih obat satu tek pun nggak bakal dimakan. Bisa dikasih resep kayak apapun gak bakal diambil. Karena apa? Dia tidak merasa berpenyakit. Nah ini bermasalah. Ini bermasalah. Maka saat itu harus kita rasakan. Ayo. Semuanya merasa. Dan kita pun ada. Jangan mengatakan tidak ada. Kita bukan malaikat. Nah, ini ada. Bibit dengki itu semuanya ada pada kita. Cuman kelebihan kita itu apa? Kita diberi oleh Allah akal kemudian ilmu syariat diberikan kepada kita untuk kita perangi maka setelah itu kita bisa melampaui malaikat mulia jadi semua ada bibit dengki jangan berkata oh saya suka ada dengki saya nggak ada sombong awas salah itu nah sadar ini loh penting jadi setelah kita masuk laboratorium tadi kita lihat iya ya saya pedagang lihat pedagang lain yang berhasil hmm ah saya ustadz lihat sang lain hmm nah, maka dari itu berarti kita positif berpenyakit. Lalu bagaimana untuk mengobatinya? Dan ambillah resep dari Rasulullah. Jangan ditunda. Kalau tidak kita obati, kita akan bertambah bertambah penyakitnya. Mula-mula si penyakitnya hanya urusan lambung saja. Tapi nanti kemana-mana kan begitu. Penyakit kalau tidak, apalagi penyakit hati semuanya nanti. Kalau sudah hatinya kotor, matanya rusak, telinganya rusak, lidahnya rusak, semuanya rusak. Penyakit dengki ini lihat lidahnya rusak juga ngomongnya kotor tentang dia matanya rusak mandangnya picik telinganya seneng dengar yang ngomong jelek masalah dia rusak semuanya kalau sudah hatinya kotor nah sekarang ayo benah diri jadi pertama nanti cobalah dites satu persatu dan jangan ragu kita masuk laboratorium gak berguna ilmu kalau tidak diamalkan kita bukan komputer yang hanya menyimpan banyak masalah akan tapi kita tidak punya amalan kita langsung nanti cobalah nanti renungan kita nanti malam ini kita sebut tetangga-tetangga kita, orang-orang di kiri kanan kita, yang satu profesi dengan kita, kita sebut. Ah, kalau ternyata di saat kita mulai susah doain dia, hmm, berarti saya punya masalah dengan dia ini. Hati saya kotor, ada dengki positif di hatiku. Baru setelah itu apa? Kita lihat resepnya. Gimana saya ingin sembuh. Dan katakan harus sembuh. Dan yakinkan diri kita bahwasanya kita harus sembuh. Saya tidak boleh memelihara penyakit ini. Resepnya sederhana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyaklah mendoakan orang tersebut dengan doa yang baik. Resepnya adalah doakan orang tersebut dengan doa-doa yang baik. Mungkin orang berkata, wah ini doanya obat yang paling pahit, susah saya minumnya nih. Gimana saya doain dong saya marah gara-gara dia berhasil kok. Nah, kan obatnya pahit kan? Oh, saya marah dengan dia tuh gara-gara dia tokonya lebih gede dari toko saya. Gimana saya harus mendoain tokonya semakin gede? Saya itu ustad berjuang bertahun-tahun punya santri lima. Gimana saya doain yang santrinya seribu? Ah, nah. Maka diberi pemahaman Rasulullah tentang keutamaan obat ini. Loh. Di samping kau sehat, kau selamat. Gimana caranya nih agar kita semakin yakin di dalam berdoa? Berat memang, dan ini pun jangankan kita kutuk para kekasih Allah yang sudah martabatnya walinya para wali. Itu mengatakan bahasanya, kalau aku harus melakukan sholat seribu rokaat, seperti ibu-ibu, bapak-bapak, sholat seribu rokaat itu mah enteng. Harus tidak dia dengar mereka. Mereka sudah makomnya tinggi. Kalau aku harus sholat seribu rokaat bagiku enteng. Tapi giliran aku harus mendoakan orang yang bermasalah denganku, yang aku dengki dengannya. Masya Allah beratnya. Perlu berja, ber, belajar berminggu-minggu, mungkin ada yang bertahun-tahun. Sehingga ada orang yang belajar mendoakan orang lain itu sampai tahunan. Sampai belum betul. Ada yang satu tahun, ada yang semalam berhasil karena Allah yang membantunya. Maka harus diambil mendoakan sudah. Cuman tetap berat bagi saya. Baik kalau kita merasa berat untuk mendoakan orang lain, sadari bahwa apa sih faedahnya mendoakan orang lain? Ada riwayat dari Nabi hadis yang panjang, rugi, jangan sekali-kali membiasakan mendoakan yang jelek. Biarpun seandainya orang itu layak didoakan yang jelek, akan tapi yang menjadi masalah adalah takut hatimu mendoakan dari hati yang jelek. Memang ada sebagian orang yang boleh didoakan dengan doa yang jelek. Ada sebagian orang boleh didoakan dengan doa yang jelek. Karena orang itu memang mengundang permasalahan dan sebagainya. Ada sebagian orang yang boleh didoakan dengan doa yang jelek. Akan tetapi, mendoakan doa yang jelek itu bisa saja berangkat dari hati yang jelek. Kalau hati kita seperti hatinya Nabi, nggak ada dengki, boleh doain yang jelek. Semoga ini, ada Nabi pernah mendoakan, semoga ini adalah kau-kau bila ini hancur karena telah ini. Ada pernah, karena memang berlebihan. Seperti waktu kurok, utusan-utusan Nabi penghafal Quran dibunuh 70 orang, Nabi marah. Nabi marah, akan tapi Nabi terbebas dari dengki. Tapi kalau kita mendoakan orang yang boleh didoakan dengan doa yang jelek, khawatir kita pembelaan diri kita sendiri. Kita bukan maksum. Maka tetap yang harus kita ambil adalah mendoakan dengan doa yang baik. Aman, paling aman mendoakan doa yang baik. Biarpun ada perkenan mendoakan doa yang jelek karena satu hal, ketahuilah yang menjadi masalah takut kita ini adalah salah. Misalnya ada orang berbuat dolim. Dolim kepada kita mengambil harta kita, menfitnah kita, waduh, mencaci, gaduh segala macam. Boleh kita mendoakan ya Allah yang berbuat zalim kepada aku hancurkan ya Allah. Boleh. Akan tapi takut kita itu ternyata karena dendam karena kita manusia. Mendoakannya doa dari dendam rugi jadi ya maka lebih baik kita menghindari dari mendoakan orang dengan doa yang jelek. Tapi doakan dengan doa yang baik. Lalu bagaimana agar saya bisa doa yang baik ini? Kok berat banget nih saya doain dengan doa yang baik berat. Nah, ini loh membersihkan hati. Ya, ini caranya. Bukan ilmu menghafal hadis, Al-Quran ini hasad indeng. Tidak, ini loh praktik. Mendoakan yang baik ternyata faedahnya banyak. Kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain dalam hadis yang banyak, riwayat bahwasanya kalau seseorang mendoakan orang lain dengan doa yang jelek, maka doa itu akan melambung. Naik ke atas langit, kemudian diturunkan kembali oleh malaikat ditujukan kepada orang yang didoakan kalau orang tersebut pantas didoakan okelah masuk tapi kalau nggak pantas didoakan balik lagi dan dikembalikan kepada yang mendoakan jadi kalau kita doakan jelek kepada orang lain itu bisa saja doa jelek itu balik ke kita Allah makanya hati-hati resiko kalau kita doain jelek kepada seseorang takut orang itu misalnya dia berbuat dolim kepada kita Cuman jangan-jangan kedolimannya tidak disadari. Atau kedolimannya itu terjadi karena kita yang kita tidak tahu. Sudah terlanjur kita doain, takutnya doa jelek untuknya dikembalikan ke kita. Rugilah kita. Tapi kalau doa baik, apakah lebihan daripada doa yang baik? Nah ini, siapapun yang mendoakan dengan doa yang baik kepada siapapun, khususnya orang yang bermasalah, coba yakini ini karena yang berkata adalah Nabi SAW. Harus diambil, setelah ini nggak ada gunjingan kepada siapapun. Jangan menggunjing, rugi menggunjing menghabiskan pahala. Kalau kita marah dengan seseorang, doakan dengan doa yang baik. Kalau kita ngedengki sama seseorang, doakan dengan doa yang baik dan ambil ilmu dari Rasulullah ini. Jangan ditolak, jangan ditunda sedikit pun. Kita belajar di malam Lailatul Qadar insyaallah. Ini malam-malam mulia, malam Ramadan. Jangan hanya kita mendengar dengan telinga kita, harus kita praktekkan. Mendoakan, apa faedahnya mendoakan dengan doa yang baik? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya meriwayatkan, tentang doa Allah dhaghril ghaib. Ma min muslimin yaquli akhil muslimi ala dhaghril ghaibi illa wa malaku walaka bimithlin. Kalau ada orang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, maka malaikat mendoakan kamu dapat yang sama. Faedah yang pertama ini. Faedah yang pertama kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, tokonya gede atau ustadz yang majelis yang gede atau siapapun khususnya yang bermasalah dengan kita kalau kita mendoakan beliau dengan doa yang baik, maka katailah malaikat akan mendoakan kita. Allah. Kalau sudah malaikat mendoakan kita, malaikat tidak pernah punya salah, tidak pernah punya dosa lihat walaka bimitrin maka langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam riwayat termasuk salah satu doa yang sangat mudah dikabul adalah doa ala dhuhril ghaib mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita bahkan dikatakan kalau ada orang di depan multazam sana mau umroh habis duit berapa juta 20 juta pergi umroh alasannya bikin berdoa agar dikabul di sana saya ingin doa di multazam di tempat-tempat yang dikabul doa oleh Allah akan tapi ternyata hatinya kropos kotor gak, gak nyambung Ketahuilah doa seperti ini lebih bagus daripada doa di Dewan Multazam dengan cara semacam itu. Lebih dikabul sehingga dikatakan ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah akan tetapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Apa itu? Doa dengan cara mendoakan orang lain. Allah ambil nih. Kalau bapak-bapak pengen punya anak yang soleh alim, doain anak tetangga. Jangan gunjing anak tetangga. Hmm, Ustaz apaan tuh Pak Haji Gombal tuh anaknya dibiarin nggak pakai kerudung keliaran ngapain kita ngomongin ayo lebih baik didoain ya Allah itu Pak Haji kok anaknya belum kerudungan ya Allah beri pelindungan ya Allah berikan kesadaran mudahkan untuk mengkerudungin anaknya begitu jangan malah hm, Haji apaan tuh Haji kok bolak-balik umroh bolak-balik tapi anaknya dibiarin nah ini sudah masuk bab gunjing lagi Bukan bagian ini, bukan kerjaan ahli iman, bukan kerjaannya orang yang menuju kepada Allah. Torikil akhirah ini tidak. Jadi mendoakan itu keutamaannya yang pertama adalah kita akan mendapatkan sama seperti yang kita panjatkan kepada Allah. Anda punya toko kecil doain dan jangan ditunda ini. Jangan tunda esok hari sudah. Ya Allah malam ini sambut ini. Ya Allah tetanggaku itu yang punya toko itu. Jadikan dia orang kaya ahli surga ya Allah. Orang kaya yang soleh ya Allah. Kalau dia orang kaya yang soleh subhanallah. Bisa-bisa kerjasama dengan kita baik. Kita juga ikut beruntung. Paling tidak malaikat nanti mendoakan, oh, bukan paling tidak. Malaikat akan mendoakan kita. Engkau pun akan mendapatkan yang sama. Lah karena kita jarang doain begini, makanya tokonya nyungsep terus tuh. Pondoknya sepi terus. Majlisnya enggak remeh-remeh. Apalagi hatinya kotornya. Lihat tetangga berhasil. Hmm, nyos hatinya tetangga bangun rumah hatinya kebakar lagi tetangga beli mobil kebakar lagi tetangga anaknya lulus kuliah hmm, ah, macam-macam Oh bisa umroh ya? Umroh apaan tuh? Umroh duit dari mana tuh? Umroh harus hartanya halal. Ngapain ngurus hartanya orang kita nggak tahu. Maka dari itu yang pertama mendoakan. Jadi dengan cara berdoa, jangan ditunda ini sudahlah. Dan kalau anda masih belum bisa berdoa, nyatakan parah, kronis sudah ini. Berat sekali. Memang berat, perlu berlatih, dipaksakan, dipaksain, ya, dengan mendoakan. Kemudian nanti ada cabang-cabangnya. Jangan menggunjing dia. Jangan ngomongin kejelekan dia, sudah. Kalau kita sudah bisa menjaga dia, tidak ngomongin dia, maka kita akan segera mendapatkannya. Jadi mendoakan yang pertama. Kalau doa itu pasti baik kan? Doain ya Allah semoga tetanggaku begini, ustadz ini begini. Ini yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari mendoakan itu tadi. Hati akan semakin bersih. Maka segala dari itu doakan juga orang yang bermasalah dengan kita. Selesai. Gak ada perlunya menggunjing. Makanya kita perlu tidak anak-anak kita untuk semacam itu, santri-santri. Dalam perjuangan, dalam hidup tentu ada persaingan. Hanya ketahuilah, yang selamat adalah yang menghadapi itu semua dengan hati yang bersih. Enggak pakai ngedendam, enggak pakai marah, enggak pakai mendengki. Kalaupun ternyata harus ada dengki di hati kita, kita manusia, pangkas dengan doa. Maka nanti insya Allah malam ini kita catat orang-orang yang paling kurang ajar sama kita, yang bermasalah sama kita, yang seprofesi dengan kita, yang merebut usaha kita, kita doakan dengan doa yang baik, ya Allah ampuni dia, ampuni dia, berikan jalan yang benar, jangan sampai dia zalim lagi ya Allah, ampuni dia, maka setelah itu insya Allah hati kita bersih dan kita akan diberi oleh Allah. Kita doakan dengan doa yang mulia. Cari, termasuk disebutkan ditemukan suatu ketika, kita perlu punya notas kecil-kecil untuk mencatat beberapa orang. Orang yang bermasalah jangan orang yang baik, tapi bukan didendam. Ada orang hati busuk kotor, biarpun ahli sujud dia. Ahli sujud, tapi hatinya kotor. Kalau ada orang berbuat salah dicatat, jam begini, detik ini, omong ini, orang ini ngomongin saya begini. Hm, aku kasih. Ditulis. Ayo yang punya pengalaman kayak begini, itu ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Yang menyimpan dan dicatat ini di buku diarenya. Si fulan tetanggaku yang ini telah melakukan kesalahan kepada eh, eh, eh, eh, eh. Allah dibelain iblis ya. Ada model-model manusia semacam ini. Semoga ini bukan kita semuanya. Amin. Semoga bukan golongan kita. Nah, kalau memang ada, yuk tobat. Tetap ditulis namanya tapi dirubah. Ternyata ada seorang kekasih Allah ditemukan dia. Dia punya banyak hal yang baik. Dia nasihati orang didengar, anak-anaknya baik, ini semua baik. Sampai dikatakan dia adalah kekasih Allah. Ternyata setelah meninggal dunia itu dipikir bukunya buku tebel begini, dipikir doa dan wiritan atau apa gitu. Ternyata bukan doa-doa, isinya nama orang. Nama orang ternyata setelah diamati oleh anaknya itu kaget. Ini kan nama orang yang jahat sama abah nih. Kok sampai nama orang yang jahat sama abah dicatat? Ada apa ini? Apakah ada abah pendengki? Ditulis tok namanya fulan, fulan, fulan, fulan. Terakhir doain, ya Allah, orang tersebut ya Allah jaga keluarganya, orang tersebut jaga anak turunnya, orang tersebut jaga ke kalau orang tersebut di dosanya. Oh, rupanya didoain dengan doa yang baik. Kirain ngedendam. <laughs> Kalau kita harus mencatat namanya orang-orang yang bermasalah dengan kita. Catat. Tapi tumpangi dengan doa yang baik. Hebat. Itulah para kekasih Allah. Gak usah pakai jubah jadi wali itu. Pakai dasi, pakai celana, masuk kantor resmi. Tapi ternyata hatinya bersih. Itulah yang datang kepada Allah di kolbin salim. Itu waliullah. Gak usah jubahan. Jubah tapi penuh dengan kekotoran untuk apa itu? Sudahlah. Jadi kata guru kami Abdullah Baharun. Waliullah tidak harus begini dulu ya. Bukan seperti Habib ini dia ngomong. Bukan seperti saya pakai jubah. Belum tentu. Akan tapi yang namanya waliullah adalah yang hatinya selamat. Hatinya selamat lihat biarpun dia pakai dasi, ke kantor, kerja setiap hari. Ngelihat orang dia lagi dengki langsung diperangi. Itu waliullah. Malam ini kita akan menjadi waliullah. Amin. Ayo kita bersihkan nanti dalam renungan kita. Maka dari itu renungan ternyata lebih penting ya daripada ibadah ya. Kadang-kadang ibadahnya banyak habis oleh dosa-dosa di dalam hati. Makanya kami himbau di saat renungan semua mengikuti renungan. Masih ada waktu nanti kalau mau melanjutkan setelah ini. Ini saja insyaallah renungannya. Mendoakan itu adalah penting untuk membersihkan hati kita yang kotor. Jangan menggunjingnya. Ngomongin orang lain gak ada gunanya. Habis pahala ya. Kebencian, kedengkian itu bisa. Dan juga yang namanya mendoakan bukan sekedar men men men apa, menyingkirkan yang namanya dengki menyingkirkan yang namanya dendam juga. Sudahlah, yuk kita budayakan lidah kita mendoakan dengan doa yang baik. Istri kita kita ajari. padang emosi, tapi dia begini. Iya, biarpun begitu, kan terlebih enak kalau dia jadi baik kan daripada kita doain jadi penjahat. Kalau jadi perampok nanti kita yang dirampok kan. Mending didoain doa yang baik. Terus anak kita kita ajari doa yang baik. Mama gini begini. Iya, doain yang baik. Ini ya, diajari terus sehingga budaya di rumah kita budayanya para kekasih Allah ini saja Mari kita tutup dengan kita mari kita lanjutkan melakukan sholat tasbih ya, sholat tasbih. Kemudian nanti ada lanjutan qiyamul lail. Qiyamul lail itu niatnya apa sih? Ada yang bertanya. Niatnya sholat sunnah ya qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Yang belum tarawih disambung tarawih, boleh saja. Karena tarawih termasuk qiyamul lail, salat saja. Aku niat sholat dua rakaat karena Allah, selesai. Boleh 8 rokaat, 20 rokaat, 1000 rokaat juga boleh. Namanya kiamulel Tidak ada batasnya sampai kaki bengkak kayak Rasulullah juga bu. Boleh. Cuman nanti dipimpin kenapa tujuannya? Kalau nggak dipimpin biasanya yang menang ngantuknya. Aslinya sholatnya, kalau sholat kiamulel di dalam Ramadan memang dihimbau untuk berjamaah agar marah. Agar Ramadan hidup. Dan kami menghimbau kepada para tokoh-tokoh, para ustadz untuk menghidupkan di musolanya juga. Biasakan setiap musola, setiap masjid ada kegiatan semacam ini biarpun satu orang yang ada di situ. Yang penting ada kehidupan dulu, nanti orang nambah dua, tiga, empat dan di sini dulu juga berapa orang pertama kali kita itikaf cuma dua baris. Sekarang semakin banyak dan semoga ini menjadi budaya terus budaya yang baik, kebiasaan yang baik sampai kapan? Sampai hari kiamat. Insya Allah terus macam ini. Berarti yang memulai ini ini akan menjadi mansan nabi Islami sunnatan hasanatan. Memulai yang baik nanti akan dapat pahala. Berikutnya, berikutnya, berikutnya. Baik, Tahun ini kita lebih banyak membenahi hati kita. Sebab ternyata rusak. Kenapa kok kami mengarah ke hati? Kita amati beberapa hari ini. Mulai dari pil pemilihan presiden, perperangan. Masih ini musuhan. Ini musuhan hati dengan hati. Eker-ekeran. Habislah kita ini. Tak taunya mati. untuk bilah masuk neraka ya. bilah Maka ayo kita segera benah diri. Makanya termasuk ya ini yang selama ini pemilihan besok kan pengumuman ya. Pengumuman siapa yang jadi presiden mungkin kemarin kita berbeda nggak perlu kita bermusuhan, sudah selesai kisahnya. Kita doain lawan kita kemarin tuh ya, kita doain. semoga kita beda. Ini nomor satu, ini nomor dua. Mungkin anda nomor satu, yang ini nomor dua. Dua sudahlah. Itu kan kemarin. Kita kan sudah iktikaf. Siapapun yang jadi presiden, tetap kita harus saling mencintai. Sudahlah nggak perlu. untuk ribut lagi. Loh, pakai mana? Hati kok mau dirusak terus. Kok kita mau masuk neraka aja kok daftar berbondong-bondong. Nah, kita pengen selamat yuk. Hati kita saling mencintai karena Allah. Saling mendoakan. Selesai. Inilah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la la tuhinna wa athirna wa la تؤثر alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah engkau telah kumpulkan kami saat ini di malam ini ya Allah puji syukur kepadamu ya Allah engkau telah mudahkan kami untuk datang ke tempat ini ya Allah di saat hamba-hambamu yang lain pada lupa dan lalai Engkau telah pilih kami untuk hadir di majlis ini ya Allah Engkau mudahkan langkah kaki kami Maka kami mohon ya Allah Berikan kepada kami keistiqomahan ya Allah Dan terimalah semua kebaikan yang kami lakukan saat ini ya Allah Jauhkan dari riak ya Allah Jauhkan dari sombong ya Allah Kami ingin mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah. Puji syukur ya Allah dan puji syukur kepadamu ya Allah. Kami bisa duduk di tempat ini saat ini ya Allah untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami memohon kepadamu ya Allah. Membersihkan hati kami ya Allah. Maka kami mohon bersihkan hati kami ya Allah. Kami sering lupa dan lalai ya Allah. Kami sering menghiasi anggota tubuh kami dengan ibadah ya Allah. Kami sering menghiasi jidat kami dengan dengan sujud ya Allah anggota tubuh kami dengan melakukan solat ya Allah kami sering menghiasi lidah kami dengan zikir ya Allah akan tapi kami sering lupa hati kami ya Allah yang selalu engkau lihat ya Allah kami sering lupa membersihkan hati kami ya Allah maka puji syukur kepadamu saat ini detik ini ya Allah engkau ingatkan kami saat ini ya Allah agar kami membersihkan hati kami ya Allah ya Allah maka kami mohon bersihkan hati kami ya Allah jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami ya Allah dengki yang menghancurkan hamba-hambamu terdahulu ya Allah dengki yang menjadikan iblis terkutuk ya Allah dengki ya Allah jauhkan kami dari dengki ya Allah dan berikan kesadaran kepada kami di saat kami ada dengki ya Allah dan berikan kesadaran ya Allah jangan sampai kami hanya pandai berucap dengki dengan lidah kami pandai membicarakan tentang kebusukan dengki tapi hati kami tidak pernah menyadari ya Allah kami mohon ya Allah semua yang ada di tempat ini berikan kesadaran Ya Allah akan penyakit-penyakit di dalam hatinya Dan kami mohon bersihkan setelah itu Ya Allah Jauhkan kami dari dengki Ya Allah Dan jauhkan kami dari dendam Ya Allah kepada sesama kami Maka kami mohon Ya Allah Jika ada tetangga kami yang berhasil Ya Allah usahanya ya Allah kami mohon berkailah usahanya tersebut ya Allah jadikan dia orang mulia dan ahli surga dengan usahanya tersebut ya Allah jika ada tetangga kami yang punya toko berhasil ya Allah jadikan mereka orang yang punya toko ahli surga ya Allah bersemakin berkah rezeki semakin banyak rezekinya ya Allah dan jadikan dia ahli surga dengan hartanya ya Allah ya Allah jauhkan kami dari dengki para ustaz ya Allah di kiri kanan kami ya Allah para ustaz-ustaz itu ya Allah jadikan mereka ustaz-ustaz yang sesungguhnya ahli surgamu ya Allah jadikan anak-anak santri mereka adalah ulama-ulama penerus dakwah sihmu Nabi Muhammad ya Allah. Semuanya ya Allah, bersihkan hati mereka hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dan hati mereka semua ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Yang sudah banyak santrinya tambahlah santri ya Allah dari anak-anak santri anak-anak yang mulia dan yang masih sedikit santrinya yang makmurkan majlisnya dengan orang-orang soleh ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari dengki ya Allah. Jika kami mendengki seseorang karena keberhasilan orang tersebut maka kami mohon mohon tambahlah keberhasilannya ya Allah dan berkailah dengan keberhasilan itu ya Allah ya Allah jauhkan kami dari mendendam kepada sesama kami ya Allah jangan sampai hati kami kotor dengan dendam ya Allah dendam menyiksa ya Allah dengki menyiksa ya Allah pendengki tersiksa ya Allah di saat kasih sayangmu kau berikan kepada sesama kami maka hati kami akan sakit jika hati kami dengki kami ingin bergembira dengan kegembiraan saudara-saudara kami ya Allah maka kami mohon jauhkan dengki dan dendam di hati kami dan kami mohon ya Allah jika ada di antara hambamu ya Allah jika ada di antara hambamu ya Allah ada ya Allah hambamu ya Allah jika ada di antara hambamu ya Allah Allah yang pernah berbuat zalim kepada kami, melakukan kesalahan kepada kami ya Allah. Kami mohon ampuni dia ya Allah. Jika ada yang pernah menggunjing kami ya Allah, jika ada orang menggunjing kami, menfitnah kami, kami mohon ya Allah ampuni mereka ya Allah, berikan kesadaran dan kami mohon ya Allah jangan kau timpakan musibah kepada mereka ya Allah. Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kalaupun bersalah mereka juga umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah dan jangan kau sisakan dendam di hati kami ya Allah. Allah, Hati kami ya Allah Ya Allah kami takut ya Allah Dengki akan menghabiskan amal Dengki menjadikan kami melakukan dosa besar ya Allah Dengki yang menjadikan kami menggunjing Maka kami mohon jauhkan kami dari dengki dan dendam Ya Allah ya Allah siapapun ya Allah Jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami Jika ada orang mendengki kami karena keberhasilan kami Kami mohon ya Allah Berikan kepada orang tersebut seperti yang kau berikan kepada kami Dan bersihkan kedengkiannya ya Allah Ya Allah kami ingin selamat semuanya ya Allah dan jangan sampai ada yang hadir di majlis ini pulang dengan kekotoran hati ya Allah bersihkan hati mereka saat ini detik ini ya Allah dan mudahkan lidah kami untuk mendoakan saudara-saudara kami ya Allah dengan kebaikan dan mudahkan hati kami untuk memanjatkan doa untuk kebaik dengan kebaikan ya Allah jangan sampai kami mendoakan yang jelek kepada saudara kami ya Allah buah dari dendam dan benci dan dengki kami ya Allah kami ingin mulia ya Allah jasad kami kami ingin mulia batin kami yang selalu kau lihat seperti yang sabdakan kekasihmu Nabi Muhammad sungguh engkau akan melihat hati kami bersihkan hati kami ya Allah jauhkan dari sombong ya Allah sombong yang menjadikan kami susah menerima kebenaran ya Allah sombong yang menjadikan kami merendahkan orang lain ya Allah ya Allah kami mohon bersihkan kami dari kesombongan ya Allah muliakan siapapun yang bersama kami di kiri kanan kami muliakan dan muliakan kami semua dan kami mohon ya Allah ampuni dosa kami Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami semua Ampuni dosa orang tua kami dan guru-guru kami semua Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah Berkailah semua yang ada di tempat ini Atau yang menyaksikan ajaran ini ya, ya Allah Berkailah mereka Dan anak keturunan kami ya Allah Jaga anak kami ya Allah Anak yang pertama, kedua ya Allah Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh Dan anak-anak kami semua ya Allah Allah. Anak-anak kami semua jaga mereka ya Allah. Jaga mereka semua. Muliakan mereka semua ya Allah. Ya Allah. Jauhkan mereka dari budaya-budaya yang menjerumuskan Ya Allah Sungguh Ya Allah Saat ini saat mohon Ya Allah Engkau yang merintahkan kami memohon Dan engkau yang menjanjikan untuk mengkabul Maka kabulkan permohonan kami Engkau yang memerintahkan kami untuk mohon ampun Maka ampuni kami Ya Allah Engkau yang memerintahkan kami mengadukan hajat kami kepadamu Maka kabulkan hajat kami Ya Allah Hajat kami sangat banyak Ya Allah Engkau sungguh maha tahu hajat kami semua Kabulkan hajat kami Ya Allah Jangan sampai ada orang keluar dari majlis ini Kecuali kau kabul hajat mereka Ya Allah Dan siapapun yang ada di kiri kami keadaan masjid ini Allah yang belum rindu untuk beriktikaf belum rindu untuk beribadah kami mohon ya Allah mudahkan mereka untuk melaksanakan kebaikan ya Allah jadikan lidah mereka biarpun di luar bisa berzikir ya Allah jadikan mereka kelak juga bisa rindu untuk bisa beriktikaf bersama-sama seperti ini ya Allah dan ya Allah jika ada di luar sana hambamu yang sering meninggalkan solat maka ampuni mereka dan jadikan mereka ahli solat sungguh kami tidak ingin siapapun yang mendengar suara ini kecuali mereka selamat ya Allah ampuni mereka jika mereka orang yang sering melakukan kesalahan dan hentikan ke kehinaan hinaan itu ya Allah sungguh engkau maha kuasa ya Allah yang sakit sembuhkan yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang penuh berkah ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon ya Allah pilihkan negeri ini pemimpin yang kau ridho ya Allah pemimpin yang menjadi kemaslahatan umat kekasihmu Nabi Muhammad siapapun yang kau angkat ya Allah jadikan dia orang-orang baik ya Allah dan jauhkan kami dari permusuhan ya Allah gara-gara itu semua ya Allah Jauhkan kami bersengketa gara-gara itu semua ya Allah. Ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah, lapangkan hati kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Sungguh hamba-hambamu kemarin ya Allah meributkan pemilihan ini ya Allah. Karena mereka menginginkan yang baik ya Allah. Dengan ijtihad mereka masing-masing. Maka kami mohon ya Allah berikan jaran mereka ya Allah. Dengan pemimpin yang akan kau angkat pemimpin yang kau ridho ya Allah. Yang kau ridho ya Allah. Yang kau ridho ya Allah. Yang rindu untuk menegakkan syariat kekasihmu Nabi Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang di Palestina ya Allah berikan pertolongan kepada mereka ya Allah yang telah meninggal angkat mereka menjadi para syuhada-syuhadamu ya Allah yang masih hidup berikan ketabahan ya Allah dan berikan kepada hati kami kerinduan untuk menolong mereka ya Allah mendoakan mereka ya Allah jangan hatikan jangan jadikan hati kami mati lalu tidak pernah ingat mereka ya Allah ya Allah warga Palestina kaum muslimin Palestina berikan pertolongan ya Allah berikan pertolongan ya Allah dan selesaikan urusan mereka yang memusuhi warga kaum muslimin di Palestina ya Allah sungguh maha kuasa Tuhan Maha tahu ya Allah cara yang terbaik untuk menyelesaikan urusan ini Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami Allah di akhir hayat kami kelak ya Allah saat engkau hendak mencabut nyawa kami Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha آه، إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين